Kita tahu sering membaca dalam khusus Al-Quran Sunnah perintah Allah Subhanahu wa taala rasulnya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ila Allah tabatan nasuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya nas, tubu ila Allah wastaghfiruh." Ya wahai manusia bertobat akan kepada Allah dan beristighfarlah. Karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita sebagai manusia ya penuh dengan kesalahan, kekurangan entah itu dengan irtikab al-maharim melanggar yang haram-haram kita lakukan atau tarkul wajibat ya meninggalkan wajib-wajib di dalam hadis kursi Allah berfirman yang ibadi innakum tukhti'una bil wan nahar kata Allah Subhanahu wa taala hamba-hambaku kalian adalah hamba yang senantiasa berbuat salah di pagi hari, siang hari dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku kata Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa semuanya. Satu hadis yang dikuatkan sebagai para ulama kita, Rasul salah satu berkata, "Kullu bani Adam khata." Dan isi mubalaghah. Semua bani Adam itu sering berbuat salah. Wa akhir khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik hamba yang sering berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah. atau wabun juga isi mubalaghah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering salah, dan sebaik-baik orang sering salah adalah yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawwabun. Kalau taib itu orang bertobat. Kalau tawab yang sering bertobat. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Di awal majlis Yang saya ingat Syih Hafizahullah taala menukil ucapan Ibnu Qayyim yang saya sarikan di sini kesimpulannya bahwasanya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu dihalangi syaitan. Iya. Dan awaiq penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama al-kufru wasyirik kekufuran dan kesyirikan maka Kata Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala Tarikun Najah Jalan keselamatan untuk kita bisa selamat dengan Ikhlasuddin Wal amal bit tauhid Untuk selamat dari Penghalang pertama dengan Kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ikhlas dan beragama dan beramal Dengan senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara awal yang kedua adalah al-bid'ah. Al-bid'ah di antara penghalang. Di antara jilat-jilat syaitan dalam kitab yang lain Ibnu menyatakan ini termasuk itu syaitan, boleh syaitan untuk menjerat Bani Adam. Iya. Kebidahan. Yang kata beliau hafizahullah tariqun najah Jalan kita untuk selamat darinya adalah dengan tajrid al-mutabah. Memurnikan mutabah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara wa'ik yang ada yang menghalangi perjalanan kita kepada Allah adalah al-ma'asi. Perbuatan-perbuatan maksiat. Kabiruha wa saghiruha apa itu dosa besar atau dosa kecil. Nah, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tariqun najah untuk kita bisa selamat dari penghalang ini adalah dengan at-taubah wa istighfar. Untuk senantiasa kita banyak-banyak bertaubat dan bersikfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terjatuh ke dalam dosa besar. Kadang tergelincir ke dalam dosa-dosa kecil. Iya, kita harus menyelamatkan diri kita dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? At-taubah dari kata tawaba. Kata Syekh Bidahullah Ta'ala Tak wau Dengan ba Tawaba Asal kata taubat Ini kalimat Tadulu ala rujuk Yang menunjukkan Kembali Ini taubat Asal sih menunjukkan kembali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa artinya kembali. Adapun dalam istilah syariat kata beliau hafizahullah taala adalah tarkud dzambi. Taubat dalam istilah syariat adalah tarku adzambi yakni meninggalkan dosa Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhafah di sini maful li ajli. Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasishar kubhihi diiringi sertai dengan iya menumbuhkan di dalam diri kita perasaan jeleknya perbuatan dosa yang tadi kita tinggalkan. Meninggalkan dosa tadi semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan menganggap jelek perbuatan dosa tersebut. Kemudian wa an-nadam alal al-ma'siyah disertai dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Wal azm wal azmu ala la yaud ala ala yaud dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Wal azmu ala ala alla yauda ilaiha Qala wa tudriku ma amkanahu min amal salihah dan berupaya sebisa mungkin ia menyempurnakan ia apa yang disebut tadi dengan amal-amal soleh yang bisa dilakukan. Tarkudzam meninggalkan dosa. Misalnya meninggalkan dia dosa yang dia lakukan adalah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Terkudzam. Dia tinggalkan perbuatan zina yang dilakukannya. Dia tinggalkan perbuatan mencuri yang dilakukannya. Makhafat Allah semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastishar kubihi disertai dengan menumbuhkan pada diri kita ayah, kebencian ayah, rasa benci rasa menunjukkan jeleknya, perasaan jeleknya perbuatan zina tadi. Ternyata zina perbuatan yang jijik. Iya, fahisyah. Pencurian mencuri perbuatan rendahan yang sangat hina. Ini syarat istisar kubih. Kemudian al-masiyah. Kemudian menyesali apa yang telah dia lakukan tadi. Iya, masa lalunya yang penuh dengan ya masa kelam tadi berzina, dia sesali. Kemudian wal azmu ala ala udah ileha dan dia bertekad kuat bulat untuk tidak mengulanginya. Tidak terbetik dari bertobat. Dan ini adalah gurur. Ini adalah tipu daya syaitan. Yang pertama, adalah karena al-i'timad ala si'ati rahmatillah. Syaitan mengelabui dia. Sehingga dia pun magrur tertipu dengannya. Dibisik-bisiki oleh syaitan, iya, tentang luasnya rahmat Allah. Sudah melakukan ini, melakukan itu, langgar ini, langgar itu. Toh Allah Subhanahu wa taala adalah luas rahmatnya. Iya, kan yang penting bukan berbuat syirik. Kalau dosa selain syirik itu akan diampuni oleh Allah. Innallaha ya pala ikbiru ajusaka bi yakfiru maduna dari kalimah yasha. Iya, terus dibisik-bisik oleh syaitan. Iya. Dia tidak sadar bahwasanya nah satu perbuatan dosa itu akan menyeret kepada perbuatan dosa berikutnya. Falam zaghu azagallah kurubahum. Ketika dia sudah mulai menyimpang maka Allah simpangkan dia dengan sebab penyimpangan yang telah dilakukannya. Ya kumbal kadib. Hati-hati dari perbuatan dosa. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Karena satu perbuatan dosa yang dilakukan akan menyeret kepada perbuatan fajir. Satu dosa nyeret ke dosa berikutnya, nyeret ke dosa berikutnya. Awal dosa kecil, dosa kecil lahir ke dosa besar, lahir ke bidah dan kemudian terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, yang ketiga yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah karena at-taswif dari saufa taswif saufa nanti nanti ah nantilah Ya, kalau masih muda ini. Nanti kalau sudah tua, sudah pensiun baru taubat. Nah, sekarang kan masih muda, nanti kalau sudah agak eh, taswif. Iya. Dia tidak sadar betapa banyak orang meninggal dunia dengan sebab dalam keadaan masih muda. Dia tidak tahu kapan umurnya. Iya, berakhir. Betapa banyak orang belum sempat bertaubat dalam keadaan banyak dosa. Ini yang kedua, sehingga kita harus menjauhkan diri darinya. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ada karena istiswar dzunub. Karena menganggap remeh dosa. Ngentengkan dosa. Meremehkan dosa. Dan ini sifat munafik. Ini sifat seorang fajir. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an al-mu'min itu yara dunubahu ka'annahu tahtal jabal yakhaf an yaq'alai Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti seakan-akan diri di bawah gunung, bawah gunung khawatir gunung ini runtuh mengenai dia. Itu mukmin. Ada pun seorang fajir apalagi munafik yara dunubahu kanahu dzubab yamuru ala anfai atau anfi Fayaqulu hakata Iya, ada adapun seorang fajir itu ketika melakukan dosa dianggap dosa seperti lalat yang lewat di hidungnya. Ya sudah begini kan, dia bisa pergi. Meremehkan dosa. Itu sifat orang fajir. Iya, sifat orang munafik. Disebutkan oleh para ulama kita, ya fillah rahiman rahimukumullah, sebab sebab diantara sebab menjadi besarnya satu perbuatan dosa. Kata para ulama kita, perbuatan dosa yang dilakukan seseorang itu bisa besar dengan beberapa sebab. Ya, diantaranya kalau dia seorang yang matbu, dia seorang yang diikuti banyak orang, banyak pihak, sehingga perbuatan dosa yang dilakukan itu nanti akan diikuti orang-orang yang berkuduah beruswah kepadanya. Dan di antara sebab dosa menjadi besar kata para ulama kita adalah ini. ketiga Ketika yastasgiruh. Iya, menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Nah, yang terakhir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang sering dibahas oleh para ulama kita disampaikan juga oleh beliau. Alhamdulillah kita dapat faedah ketika beliau bahas ini terkait dengan syarat-syarat taubat sakit ini sering dibahas tapi ada tambahan yang mungkin bermanfaat insyaallah syarat yang pertama yang kita tahu insyaallah adalah al-ikhlas ya yuhalladina amanu tubu ilallah taubatnya itu kepada Allah hanya karena Allah iya bukan karena ingin dapat kedudukan dari si manusia bukan karena ria kepada manusia semata-mata tubu ilallah ya yuhannas tubu ilallah wastaghfiru. Ini semua menunjukkan wajibnya ikhlas dalam bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tadi an-nadam ala masabak, menyesali dosa yang pernah dilakukannya. di dinukil beliau hafizahullah satu pembahasan dari kitab Syaikhul Islam Ibnu rahimahullah taala Taubah istighfar ini penting kita ingat yang intinya an-nadam menyesali dosa ketika bertobat itu mencakup tiga hal tadi dia berzina dia mencuri dia tinggalkan sholat dia bertobat. Iya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, harus menyesalinya. Menyesali dosa ini ikhwan Rahim mencakup tiga hal. Yang pertama adalah i'tiqadu kubhi mafalah. Dia meyakini jeleknya, busuknya, buruknya apa yang telah dilakukan dia bertobat kasih mata kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Iya, dan meyakini iya busuknya, jeleknya, mencuri jeleknya, berzina jeleknya, berjudi jeleknya dan terusnya. Itiqad kubih. Yang kedua di antara makna yang terkandung dalam nadam adalah bughdhuhu wa karahatuhu. Kemudian dia membencinya. Iya. Membenci perbuatan-perbuatan yang dosa yang dulu dia bergelimang dengannya, terjatuh padanya membencinya. Iya. Dan kemudian yang ketiga adalah alamun yulhiku alaih merasa sedih, merasa pedih, menyesal. Ya, kenapa dulu? Iya, terjatuh ke dalam naudzubillah zina misalnya. Kok bisa terjatuh ke dalam mencuri, iya berjudi ada alam kepedihan dalam hati iya karena pernah terjatuh dalam hal tersebut itu nadam An nadam tiga hal menjadi tiga hal meyakini jeleknya membencinya kemudian ada perasaan sedih pedih pernah melakukannya kemudian yang ketiga saat yang ketiga rahim, rahim, rahim, rahim adalah tadi berazam untuk tidak mengulanginya. Yang keempat adalah rahimana rahimakumullah Dan ini penting Tentunya Berhenti Tadi sebetulnya belum ini berhenti ya Segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut Adiklah, Kemudian yang terpenting juga adalah waktunya. Di waktu yang masih memungkinkan taubat. Dan yang terakhir sebagai penutup apabila itu terkait dengan hak-hak Bani Adam maka segera iya dikembalikan kedoliman-kedoliman yang pernah ada kalau terkait harta dikembalikan yang dulunya perbuatan dosa dia mengingkari harta orang kepada dirinya. Orang pernah nitip uang kepada dia. Ya, kemudian ketika ditagih, diingkari. Kamu gak pernah nitip. Pernah hutang kepada seseorang, ketika ditagih, diingkari. Sekarang bertobat kepada Allah. Oh, ya. Astagfirullah dulu sebulan nitip uang satu juta, nagih saya ingkari. Taubat dan kembalikan segera. Tidak halakan. Dulu pernah utang kepada si ketika ditagih, malah marah. Hutang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jangankan ingkari. Kalau seorang sudah jatuh tempo hutang dan punya kemampuan bayar, nunda itu sudah dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maqdul ghani zulmun." Iya, seorang yang ghani yang punya kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo hutangnya kemudian nunda-nunda itu sudah zalim. Iya. Wa zulmu Zulumatun yaumil qiyamah. Apalagi membangkang, mengingkari. Iya, enggak saya enggak pernah utang kepada kamu. Iya, taubat dan segera kembalikan. Nah, pernah menggibahinya, pernah mengumpatnya. Segera. Kalau memang sudah sampai kepada dia, gibahan kita sampai datangi. Minta dihalalkan. Iya. Saya pernah terjatuh dosa menggibahi Anda dan katanya sudah sampai kepada Anda, kalau sudah sampai. Iya, saya bertobat kepada Allah dan minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau belum sampai kepada dia, baru malam hari gibah. Iya, tengah malam merenung, astagfirullah, tadi gibah. Segera hubungi teman-teman yang tadi bertiga itu yang tadi ngobrol. Eh, kita tadi dosa. iya segera bertobat kepada Allah. Jangan buka kemana-mana. iya kalau belum sampai kepada dia, Kata para ulama kita sebagai ulama kita jangan ngasih tahu. Sudah antara kamu dengan Allah bertaubat sekarang besok muji-muji dia. Oh, masya Allah pulang-pulang. Ya, kalau dia belum dengar jangan datang. Maaf ya Pak ya, kemarin lagi baik kamu. Malah yang tadi nggak tahu apa-apa malah marah. Kalau sudah sampai datang, minta maaf, halalkan. Iya, kalau belum sampai segera bertobat kepada Allah dan balik puji dia. Iya, Kembali kamu mengumpat yang baiknya, puji dia di hadapan yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu